Namun pada malam hari ini saya ingin membacakan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatu Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala yang berkaitan dengan pentingnya untuk merajut ukhuwah di antara ahlu sunnah dan menjauhkan diri dari segala hal yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa ahlu sunnah merupakan prinsip mereka adalah senantiasa memelihara dan menjaga uhuwah persatuan dan persaudaraan karena itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita walaupun kita berusaha untuk mengumpulkan apa saja yang ada di muka bumi ini membelanjakan harta benda untuk membangun ukhuwah jika Allah Azza wa Jal tidak menghendaki terjadinya ukhuwah maka tidak akan terjadi sehingga ketika Allah Azza wa Jal memudahkan ahlu sunnah untuk senantiasa menjalin ukhuwah maka hendaknya kita berusaha menjaga dan memelihara وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah Azza wa menyatukan hati-hati manusia. Kalaupun engkau berusaha untuk membelanjakan semua apa yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu menyatukan mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Maka prinsip ahlus sunnah menyatukan. Tidak mencerai berikan. Oleh karena itu, para ulama baik yang telah meninggal rahimahumullah demikian pula yang masih hidup hafizahumullah ulama sunnah masyayikh as-sunnah mereka senantiasa berusaha untuk menyatukan sufuf ahli sunnah sebab dengan ukhuwah yang terjalin yang terjaga itu akan menguatkan dakwah ahli sunnah wal jamaah tidak bosan-bosannya Al-Allamah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahum hafizahullah taala menasihatkan baik secara langsung demikian pula melalui telepon untuk menjaga ukhuwah di antara ahlu sunnah setiap kali ujangan yang beliau sampaikan pasti beliau susupkan permasalahan ini at-ta'akhi wat-ta'aluf saling bersaudara di antara ahlu sunnah memupuk persaudaraan di antara mereka dan meninggalkan segala sebab yang dapat menimbulkan furqah perpecahan di antara atau muslimin di antara ahlus sunnah wal jamaah melupakan apa yang telah lalu membuka lembaran baru ini senantiasa disebut oleh al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala demikian pula para ulama yang lainnya para masyayikh yang lainnya Al-Allamah Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala dengan kegigihan beliau, kesungguhan beliau untuk berusaha merajut kembali perselisihan yang terjadi di antara ahlu sunnah bukan hanya di negeri kita namun di berbagai belahan dunia Demikian pula Al-Syekhul Fadil Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Beliau memiliki juhud upaya dan andil besar dalam menyatukan barisan ahli sunnah dan menasihati kaum muslimin menasihati ahli sunnah untuk meninggalkan segala hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya para ulama maka dakwah ahli sunnah ini berjalan dengan baik. Upaya dan usaha mereka untuk menyatukan barisan ahli sunnah sesuatu yang sepatutnya kita dukung dan kita syukuri semenjak upaya al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah yang kemudian dikuatkan oleh al-allamah Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah untuk berupaya menyatukan barisan ahlu sunnah di negeri ini sehingga mereka mewakilkan kepada dua syekh Al-Syekh Al-Fadil Ruzayq bin Hamid Al-Qurashi hafizahullah bersama dengan Al-Syekh Al-Fadil Khalid bin Dhahawi al zafiri hafizahullah yang kemudian diikut sertakan uh, Al-Syekh Al-Fadil Usama Al-Amri hafizahullah taala yang kemudian terjadilah suluh di Jakarta dan keluarlah poin-poin yang disepakati bersama lalu kemudian ditekankan lagi ditekankan lagi dengan suluh yang kedua sebagaimana yang antum ketahui terjadi di rumah العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه Allah Ta'ala dengan upaya beliau yang juga upaya dari Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah yang dihadiri oleh beberapa masyaikh diantaranya Al-Syeikh Ruzaik Hafizahullah lalu kemudian terjadi suluh dengan poin-poin yang juga antum telah ketahui kita patut mensyukuri usaha mereka ya kawan untuk menyatukan barisan ahlus sunnah semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga dan memelihara ukhuwah di antara ahlus sunnati wal jamaah di antara salafiyin di atas al-haqq dengan sunnah Nabi Alaihissalam dan tidak lupa pula kita mengingat andil yang besar dari Syekh Al-Fadil Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala upaya beliau dalam menyatukan ahlu sunnah bahkan di antara masyayikh ahlus sunnah beliau memiliki andil dalam menyatukan mereka dan itu terbukti dari sekian banyak mauqif sikap-sikap dari fadilatul syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala dan termasuk pada saat kita berkunjung ke rumah Syekh Rabi' hafizahullah taala untuk melakukan suluh di rumah beliau ba'da isya beliau sebenarnya hadir beliau juga datang ya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dan kita alhamdulillah bertemu dengan beliau bersalaman dengan beliau, bermajelis dengan beliau beberapa saat. Ya, lalu kemudian uh, beliau pulang, ya. Dan beliau tidak mengikuti suluh yang terjadi di ruangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Namun saya yakin bahwa beliau mendukung suluh tersebut. Ya. Dan sebelum beliau pulang ter, sempat terjadi pembicaraan antara beliau dengan Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahumullah taala lalu kemudian beliau pulang dan wallahu alam mungkin beliau mewakilkan kepada Syekh Muhammad al-Madkhali untuk terjadinya suluh di rumah Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah sehingga saya menganggap bahwa beliau juga memiliki andil untuk terjadinya suluh di rumah Syekh Rabi' hafizahullah taala demikian pula ma'asyara alaikum rahimakumullah Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Beliau Memiliki andil Yang besar dalam menyatukan para masyayikh dalam menyatukan para masyayikh ahlu sunnah pada saat sempat terjadi khilaf dan sempat uh, sebahagian dari masyayikh ahlu sunnah dibicarakan oleh yang lain maka Al-Syeikh Rabi' bersama dengan Al-Syeikh Muhammad bin Hadal Madkhali hafizahumullah itu berupaya untuk menyatukan para masyayikh berkumpul di rumah Syekh Rabi' hafizahullah taala dan terjadi istimak tersebut terjadi majlis itu yang dihadiri oleh beberapa masyayikh. Di antaranya yang hadir ketika itu tentunya Syekh Rabi' Syekh Muhammad bin Hadi Syekh Abdullah Al-Bukhari Syekh Adil Mansur Syekh Abu Al-Fadl Al-Libi Syekh Ahmad Bazmul Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Misri, Syekh Muhammad Abu Uthman Anjari dan kalau tidak salah Syekh Ruzaid Al-Qurashi hafizahumullah taala dan saya tidak mengetahui yang lainnya mereka menghadiri pertemuan tersebut. Lalu kemudian terjadilah kesepakatan untuk tidak saling membicarakan tidak saling mengeritik antara satu syekh terhadap syekh yang lain. Dan senantiasa memelihara ukhuwah di antara mereka. Apabila terjadi perselisihan beberapa permasalahan ilmiah, maka diselesaikan di antara para masyayikh tersebut. Hafizahumullah. Saya ingin menukil Eh, sedikit dari apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Abu Uthman Al-Anjari hafizahullah taala beliau salah seorang masyayikh Ahlus Sunnah dari negeri Kuwait dan beliau termasuk di antara yang direkomendasi oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam satu audio yang ketika Syekh Rabi' hafizahullah taala beliau ditanya tentang uh, tiga masyayikh Syekh Khalid Al-Dhafiri kemudian Syekh Adil Mansur kemudian Syekh Musa Al-Anjari Abu uh, Muhammad Abu Uthman Al-Anjari hafizahumullah maka Syekh Rabi' memuji mereka dan menyebut mereka termasuk di antara masyayikh ahli sunnati wal jamaah nah beliau termasuk yang menghadiri jalsah tersebut di rumah syekh Rabi' hafizahullah beliau mengatakan ya, dalam ceramah beliau uh, ketika beliau menjelaskan dalam ceramah beliau yang berjudul Akhuna Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hashak, Thumma hashak. Di sana beliau menerangkan kata beliau wa adhkuru huna kalimatan للشيخ الفاضل الشيخ البخاري حفظه الله dan aku menyebut di sini satu kalimat yang disampaikan oleh al yang mulia الشيخ البخاري حفظه الله عبد الله البخاري يقول bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan thammata amrun arghab bahwa di sana ada satu perkara yang aku ingin jelaskan lalu diterangkan oleh Al-Anjari hafizahullah hadza dzakara fil jalsah مع إخوانه الشيخ بزمول الشيخ أبو الفضل والشيخ أبو العباس Yaqulu lil jami' Ini beliau sebutkan dalam jilsah di rumah Syekh Rabi' bersama dengan saudara-saudaranya termasuk yang hadir ketika itu Syekh Bazmul maksudnya Ahmad Bazmul Syekh Abdul Fadl dari Libya dan Syekh Abdul Abbas Abdul Abbas maksudnya Adil Mansur Hafizahumullah Maka Syekh Al-Bukhari mengatakan kepada mereka seluruhnya. Thamma ta'amrun arghabu fit tadhkiri bihi fi hadzal maqam. Wa huwa insyaallah tatimmah. Wa yahsunu at-tadhkiru bihi wa huwa ma dzakarahu Syekhuna ay Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah wa huwa fil majlis. Di sana ada perkara yang aku ingin ingatkan di tempat ini dan ini insya Allah merupakan penyempurna dari apa yang telah diterangkan oleh e, para masyayikh yakni mereka masing-masing berbicara ketika itu dan penting untuk diingatkan yaitu apa yang disebutkan oleh syekh kita yaitu Syekh Rabi' hafizahullah dan Syekh Rabi' ada di majelis tersebut fi thanaya kalamihi أنه أدرك كثيرا من أهل الحديث من الهند والباكستان والسودان عندما يجتمعون في موسم الحج ليس بينهم إلا التآلف di sela-sela penyampaian beliau di mana beliau mendapati banyak dari ahlul hadis, ahlus sunnah dari India, dari Pakistan, dari Sudan, ketika mereka berkumpul di musim haji maka tidak ada perkumpulan mereka melainkan saling menyatu di antara mereka saling bersaudara di antara mereka kata Al-Syeikh Al-Anjari hafizahullah melanjutkan لاحظ دعوة الشيخ عبد الله البخاري إلا التآلف والتراحم perhatikan apa yang menjadi ajakan dan dorongan Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa tidak terjadi di antara mereka melainkan persaudaraan saling mencintai di antara mereka saling merahmati di antara mereka watta'akhi saling bersaudara di antara mereka وهكذا هم أهل السنة في كل مكان متآلفون متحابون مجتمعون على الحق وبالحق وللحق demikianlah ahlus sunnah di setiap tempat mereka saling menyatu saling mencintai berkumpul di atas al-haq dengan al-haq dan untuk al-haq mumtathilina qaulal haqqi ta'ala mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai jangan kalian berpecah belah hadza huwal i'tisam inilah yang dimaksud i'tisam berpegang teguh dengan tali Allah dengan Al-Quranul Karim dan dengan sunnah hakada yaqulu syekh ba'da dhalik syekh Abdullah Al-Bukhari itulah yang disampaikan oleh syekh Abdullah Al-Bukhari beliau mengatakan yatawalladu minal istimsak was sair ala hadha sirat at-ta'aluf wat ta'akhi wal ijtima' ala al-haq ya dengan berpegang teguh kepada al-haq dan berjalan di atas as-siratul mustaqim itu akan melahirkan dan menumbuhkan at-ta'aluf saling menyatu wa ta'akhi saling bersaudara wal ijtima' 'alal haqq dan berkumpul di atas kebenaran ini nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala oleh karena itu para masyayikh ketika itu mereka semua sepakat. Tidak ada yang mengkritik satu dengan yang lain. Meskipun kita meyakini terjadi masalah-masalah ilmiah di antara mereka. Itu terjadi. Namun permasalahan ilmiah yang menjadi perselisihan. Apakah harus menyebabkan timbulnya perpecahan? Kan tidak. Tidak demikian. Terjadi perselisihan namun tidak harus menyebabkan timbulnya perpecahan. Yang ini mentahdir yang lain, yang ini menghajar, memboikot yang lain. Dalam keadaan mereka semua berjalan di atas sunnah. Mereka seluruhnya dari ahli sunnah. Mereka semua memuliakan syekh yang sama. Mereka memuliakan syekh Rabi. Mereka memuliakan syekh Ubaid. Mereka memuliakan syekh Muhammad bin Hadi dan para masyayikh yang lainnya hafizahumullah jika mereka bersama di atas ulama yang sama lalu mengapa mereka berpecah mengapa mereka saling memusuhi satu dengan yang lainnya tanda tanya besar ma'asyarul ikhwah rahimahullah Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak henti-hentinya untuk menasihati permasalahannya. Berjalan bersama dengan para ulama yang lain. Bersama dengan Asy-Syaikh Rabi' bersama dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahumullah untuk senantiasa memelihara ukhuwah di antara ahlus sunnah. Oleh karena itu dalam satu nasihat Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah beliau ada uh, liqa, biasanya ada pertemuan rutin pada hari Jumat di Masjid Jami' Ridwan. Di sana ada satu kalimat yang beliau sampaikan yaitu pada tanggal 27 Rabi' al-Awwal tahun 1439 Hijriah. Ini beberapa hari yang lalu. Eh, namun karena terlalu panjang saya potong sedikit dari apa yang beliau sampaikan di mana beliau ditanya tentang adab seseorang dalam dalam bertanya ketika ada seorang yang yang bertanya gimana adab yang baik dalam bertanya kepada seorang syekh seorang alim karena kita melihat ada sebagian orang itu mempertanyakan di setiap tempat, di jalan, di kampus, ya bahkan di lift, di hadapan manusia mereka bertanya kepada para masyayikh demikian dan demikian tentang keadaan sebagian orang. Walhasil uh, eh, Syekh Abdullah bukhari hafizahullah taala menyampaikan nasihat yang bermanfaat insyaallah taala beliau menukil perkataan Al-Hafidh Ibn Hazm rahimahullah bahwa beliau mengatakan idza sa'alta fas'al tafaqquhan la ta'annutan apabila engkau bertanya maka bertanyalah sesuatu untuk tafaqquh tujuan bertanya itu untuk mendapat ilmu bukan untuk ta'annud bukan untuk uh, bersikap berlebih-lebihan bukan untuk menyelisih syariat tapi bertanyalah yang bertujuan untuk menuntut ilmu memahami ilmu agama lalu kemudian uh, beliau mengatakan Yajibu an tura'iya al-adaba fi su'al. Wajib bagi engkau untuk menjaga adab dalam bertanya. wa ahlul ilmi rahmatullahi alaihim qad bayyanu fi muallafatihim wa musannafatihim عندما يذكرون آداب طالب العلم وآداب طالب الحديث أيضا para ulama rahmatullah alaihim mereka telah menerangkan dalam karya-karya ilmiah mereka tatkala menyebutkan tentang adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab seorang menuntut ilmu hadis. Yadhkuruna jumlatan minal adab wa ya'tanuna aidan bimas'alati adabi madza as-su'al. Mereka menyebutkan sekian banyak adab. Termasuk yang sangat diperhatikan oleh para ulama adalah permasalahan adab ketika bertanya. Permasalahan adab ketika bertanya. Ya. Fala tufjir, maka jangan engkau menyimpang dari kebenaran meskipun dalam hal bertanya kepada seorang alim bertanya kepada seorang syekh lima maqamin makal, setiap tempat ada pembahasan tersendiri ya setiap tempat setiap keadaan ada pembahasan tersendiri yamshi wara'aka ya syekh ma ra'yuka fi fulan wa'lan wa huwa fil khalfi madha yusajjil bil khufya, hatta madha yaf'al هل يريد لنفسه ولا يريد بعد ذلك ما أن تنتهي من الجواب يعطيك ظهره مباشرة ya. dia berjalan di belakangmu lalu bertanya ya syekh apa pendapatmu tentang si fulan apa pendapat tentang Syailan? Dia berjalan di belakang Syekh sambil merekam secara rahasia. Merekam secara rahasia. Nah, ini satu fenomena yang wajib bagi kita ma'asyiral rahimakumullah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari cara-cara yang seperti ini. Ya. Melakukan perekaman secara rahasia. Dalam keadaan syekh tidak mengizinkan itu. Dalam keadaan seorang alim tidak mengizinkan. Ada majlis yang syekh mengizinkan. Maka kita tidak mengapa merekam. Ada pula majelis yang syekh tidak meridhai seseorang merekam ucapannya. Maka tidak diperbolehkan seorang melakukan perekaman tanpa izin dari syekh. Tanpa izin dari halim. Oleh karenanya kadang-kadang ada sebagian ikhwan itu kalau bertanya, mana rekamannya? Mana rekamannya? Tidak mesti ketika seorang duduk bersama syekh harus ada rekaman ya, melakukan perekaman di hadapan syekh secara rahasia tanpa pengetahuan syekh ini adalah tindakan yang sama sekali tidak beradab dan itu diingatkan termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala beliau mengingatkan tentang buruknya perbuatan orang seperti ini maka ma'asyiral rahimakumullah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkan cara-cara yang seperti ini Kata beliau, "Yusajjil bil khufya." Hatta ماذا yaf'al? Dia merekam secara diam-diam, secara rahasia. Ya. Hingga apa yang dia lakukan? Apakah dia merekam untuk dirinya atau mungkin setelah itu setelah engkau mendengarkan jawaban, dia telah memberikan jawabannya kepadamu seorang syekh. Dia tangkap rekaman itu, dia tinggalkan syekh lalu tidak berapa lama muncul di di medsos. Ya. Kata beliau abra wasailit tadabur wat tashahun melalui media-media yang menyebabkan timbulnya perpecahan dan perselisihan. Ya. Orang-orang mengatakan uh, wasail al-ijtima'i. Wasail at-tawasul al-ijtima'i. Media sosial penghubung di antara manusia. Kata beliau bukan penghubung, pemecah belah. Media pemecah belah. Ya. Karena sekian banyak dari medsos-medsos ini, semua orang berbicara. Ya. Orang yang paling bodoh sekalipun, karena ada media ini, punya data internet, bisa berbicara. Dengan bermodalkan dia punya FB, Facebook, dia punya Twitter atau punya WA, hus. semua bisa berbicara. Nah, orang menganggapnya dia seorang yang alim karena paling banyak berkomentar. Padahal dia orang yang paling bodoh di tengah-tengah masyarakatnya. Allahul musta'an. Ini juga yang diperingatkan oleh para ulama, hati-hati dari syuyukhul internet syekh-syekh yang tidak muncul kecuali di internet. Jadi, ya. tidak diketahui asal dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau di internet, seakan-akan dia yang paling berilmu. Allahumma musta'an. Ini yang kata beliau, Syekh Abdullah Al-Bukhari, awradatil masyakil bainan nas wal kadhib wal iftiyad ba'dihim ala ba'din. Ini yang menimbulkan problem di tengah-tengah manusia kedustaan akhirnya menimbulkan perselisihan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain bukankah demikian kata beliau hada muasir muaish mewujud bukankah ini ada di tengah-tengah kita sekarang ini ada terjadi nah Lalu kemudian beliau mengatakan Ya ikhwatah, la naj'al af'ala ba'd ikhwanina subbatan ala hadzal manhaj salafi at-tahir Wahai ikhwas kalian, jangan kita menjadikan perbuatan sebagian ikhwan-ikhwan kita menjadi sebab tercelanya, dicelanya manhaj ini. Dicelanya manhaj ini. Manhaj yang suci, yang jernih ini. Jadi bahan tertawaan ahlul bid'ah, Allah musta'an. Mereka akhirnya melihat bahwa salafiyun ini kerjanya gini aja, ya. Ribut aja. Allah musta'an. Jangan demikian. Kata beliau. هذه الدعوة المباركة mubarakah السلفية الطاهرة النقية salafiyyah من الأحقاد والضغائن naqiyah هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah dakwah salafiyah sunniyah yang penuh berkah, yang suci, yang jernih, yang dijauhkan dari segala kedengkian, segala hal-hal yang menimbulkan kekacauan dan keributan. Ini adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazuha. Peliharalah dakwah ini. Hafizu alaiha, jaga dakwah ini. Ittaqullah ya al khair fi hadhihi dakwah. Bertakwa kalian kepada Allah wahai para jamaah yang menghendaki kebaikan dalam dakwah ini. La nakunu ma'awila hadmin na'ti ala hadhihi da'wah. Jangan kita menjadi orang-orang yang menjadi sebab hancurnya dakwah ini. Kita mendatangi dakwah ini lalu kemudian kita merusak, mencangkul dakwah ini. Merusak dakwah ini. Memecah belah dakwah ini. Ihtarmu hadhihi dakwah, Qumu bihaqqiha. hormati dakwah ini tegakkan haknya ittaqullah fi masyayikhiha wa ulama'iha wa talabatil ilmi fiha bertakwa kalian pada Allah terhadap masyayikh dakwah ini terhadap para ulamanya para penuntut ilmunya ما هذا التناحر والتدابر كأنه صارت عند كثير من الناس الآن سلف يعني ماذا التناحر ada apa perpecahan ini kata beliau ya permusuhan di antara mereka. Sampai-sampai kebanyakan manusia menganggap salaf ini apa? Salafi itu identik dengan perpecahan. Allah musta'an. Yakni tadabur, yakni tanabuz, yakni kada. Saling bermusuhan, saling melontarkan gelar-gelar buruk antara satu dengan yang lain. Hakada sarat katsirun minan nas min al-'ammah wad-dahma' Ini yang terjadi. Ini yang dirasakan oleh kebanyakan manusia awam. Tushawwahu hadhihi da'watun naqiyya as-safiyatur rahimah. Tushawwahu fi adhani kathir minan nas bisababi man akhirnya menjadi buruk citra dakwah ini. Dakwah yang murni ini, dakwah yang hakikatnya penuh rahmat dan kasih sayang ini. Namun dirusak dan dikotori ya dan menjadi uh, kotor, menjadi rusak dalam pandangan sekian banyak orang. Siapa penyebabnya kata beliau? babi ba'dhi sufaha wa ba'dhi ruwaybidat al-muntasibina ilaiha. Sahih. Disebabkan karena sebagian orang-orang bodoh. Sebagian orang-orang dungu yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah lalu berbicara tentang berbagai macam permasalahan. Sahih? Bukankah demikian? Subhanallahil azim, al-alil azim. Tasma'u ajaban wa taqra'u ajaban. Engkau mendengarkan suatu yang mengherankan, membaca suatu yang mengherankan. Seakan-akan Masya Allah semua jadi ulama al-jarh wa Semua jadi ulama al-jarh wa Yang ini Masya Allah menjarah, yang itu menjarah. Ya, muncul lagi tulisan fulan. Muncul tulisan. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah. Musibah. Hal hadha min dinillah? Kata beliau, apakah ini dari agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini dari agama Allah? Semua orang bisa berbicara? أقسم برب السماء والله وبالله وتالله هذه اليمين المغلظة لا أكفر عنها wallahi anna hadha laysa min syar'illah wa laysa min hadi rasulillah wa laysa min ad-da'wati salafiyati fi aku bersumpah dengan nama Allah Rabbus sama demi Allah berulang-ulang kali beliau mengulangi sumpahnya sumpah yang berat ini saya tidak akan membatalkannya saya tidak akan melanggarnya demi Allah bahwa ini bukanlah bagian dari syariat Allah. Ini bukan dari bimbingan Rasulullah. Ini bukan termasuk dari dakwah salafiyah sedikit pun. Bukan sama sekali dari dakwah salafiyah. Walau labbasta hadzal amra alfa aba'ah. Walaupun engkau menutupi perkara ini dengan seribu pakaian abaya. Walaupun Engkau berusaha menutupi, menganggap ini bagian dari salafi. Ini bukan bagian dari salafiyah, kata beliau. La yumkinu ayyakuna hadha min dinillah. Ini tidak mungkin bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah fi anfusikum ya akhwata. Bertakwa kalian kepada Allah terhadap diri ini di kalian. Ittaqullah fi hadhihi da'wah, ihtarimuha. Bertakwa kalian kepada Allah, muliakan dakwah ini. Aina rifqu Aina lin, aina rahma, aina al-atf. Mana kelembutan di dalam dakwah ini? Bersikap lembut terhadap saudara-saudara kita yang lain. Mana rahmah, kasih sayang terhadap yang lainnya? Aina nashrul mawaddah, aina nashrul mahabbah, aina nashrul ulfa bainal ikhwa ba'dihim ba'dha. Mana sikap kita menyebarkan rasa cinta, menyebarkan persaudaraan di antara ikhwan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Aina izhar bayadhi hadhihi da'watin naqiyah? Mana sikap kita dalam menampakkan putihnya, jernihnya dakwah yang mulia ini, yang suci ini? Aina izharu safai hadhihi da'wah wa wuduhiha linnas? Di mana kejernihan dakwah ini? Yang jelas di tengah-tengah manusia. Hah? Hal makna sofa wal huwa tadmirul ghaib hatta tatawaddah? Apakah makna kejernihan dakwah ini, kejelasan dakwah ini yaitu merusak yang lain, menghancurkan yang lain hingga dakwah itu men dianggap menjadi jelas? Apakah seperti itu yang dimaksud? Ya, menghancurkan dakwah yang lain dalam keadaan mereka sama-sama dari ahlus sunnah. Mereka sama-sama dari salafiyin. Apakah yang seperti ini dakwah? Hal makna safa wan naqa an aqtula akhi wa at'an fi akhi alladhi ma'i sabah masa aqidatan wa minhajan hatta aqul anni minal wadihin wa ya. apakah termasuk di antara kejernihan dan kesucian dakwah ini saya membunuh saudaraku sendiri saya mencerca saudaraku sendiri yang dia sebelumnya bersamaku pagi sore bersamaku dalam hal akidah sama dalam hal manhaj sama saya mencerca, saya membunuh saudaraku sendiri agar kemudian aku dianggap sebagai orang-orang yang yang yang wadih, yang jelas manhajnya, yang suci manhajnya, yang jernih manhajnya. Apakah seperti itu? Mengkala hada. Siapa yang mengatakan demikian? Cara berdakwah itu. Siapa yang mengatakan demikian? La yaqulu hadha illa dasisatun dakhilun ala da'wah laysa minha ajnabiyun anha ma arafaha wala syamma raihataha. Kata beliau, ya. Maaf, tidak sedang marah ini ya. Jangan sampai ada yang marah, ini berapi-api Ya. Karena memang Syekh Abdullah Hafizullah ketika menyampaikan ini keges juga gitu loh. Ya. Nah. Kata beliau, tidak ada yang mengatakan ini kecuali penyusup. Penyusup yang dimasukkan ke dalam dakwah ini. Ya. Dia bukan dari salafi. Dia jauh dari dakwah salafiyah. Dia tidak mengerti dakwah salafiyah. Tidak pernah mencium aroma dakwah salafiyah itu. Subhanallah. Di zamanin min al-azman wa waqtin min al-awqat di satu zaman dari zaman-zaman, di waktu dari waktu-waktu yang ada, mereka tidak mengenal dakwah salafiyah. Mereka tidak mencium aroma dakwah salafiyah. Hadhihi da'watul mubarakah ittasahatil arda syarqan wa gharban bifadlillah. Dakwah yang penuh berkah ini ya, itu sampai menyebar di permukaan bumi, timur dan barat dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Awalan ثم بتمسك طلبة العلم والدعاة الذين حملوا هذه الدعوة شرقا وغربا شمالا وجنوبا ya. dengan keutamaan dari Allah kemudian sikap berpegang teguhnya para penuntut ilmu para da'i yang mereka memikul dakwah ini di timur, di barat, utara, selatan mereka bersama-sama menyebarkan dakwah yang senantiasa mengajak kepada persaudaraan senantiasa mengajak kepada persatuan saling mencintai di antara ahlus sunnah laka an tanzur mathalan coba kamu lihat kata beliau hadzal imam al muhaddith muqbil al wadi rahimahullah wa perhatikan al imam al muhaddith muqbil al wadi rahimahullah kharaja wa huwa khirrijun wa talibun darasa fil jami'ah sahih beliau keluar beliau lulusan dari Jami islamiyah ya sebagai seorang talib beliau belajar di kampus di Jami islamiyah di Madinah bukankah demikian raja'a ila baladihi mualliman mubayyinan nashiran as-sunnah mubayyinan linnasi mualliman an-nas al-khaira mu'tasiman biha mu'tazan biha beliau pulang ke kampungnya. Sudah pernah kita terangkan ketika beliau pulang kampungnya. Di mana kampungnya? Di tengah-tengah syiah. Beliau kembali kampung halamannya. Menjelaskan, mengajarkan, menyebarkan sunnah. Menerangkan kepada manusia kebaikan. Berpegang teguh kepada sunnah. Merasa mulia dengan sunnah. Nafa'allahu bihi tilkal bilad. Min ahli baladihi. Wa min ghairihi minal akhtar. maka Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat negeri itu, negeri Yaman. Ya. Bahkan yang lainnya dari berbagai negeri-negeri yang lain. Qad sami'tu kalimatan min fami syaikhihi al-Imam al-Muhaddits al-Albani rahimahullah. Aku mendengarkan sebuah ucapan dari lisan guru Asy-Syaikh Muqbil yaitu al-Imam al-Albani rahimahullah min famil albani ila udhuni bila wasit aku dengarkan langsung dari mulut asy-syekh al-albani masuk ke telingaku tanpa perantara kata beliau wa kuntu amama syekh aku ketika itu berada di depan syekh al-albani yajlis ala kursi wa ana tahta. fi majlis beliau ketika itu duduk di atas kursi aku di bawahnya kata Syekh Abdullah al-Bukhari di satu majlis jama'ah Nabi Syekh rahimahullah fil Madinatil Mubarakah yang kita berkumpul bersama Syekh di Madinah wa sa'alahu sa'il lalu kemudian ada seorang bertanya kepadanya maka Syekh balik bertanya min ayil biladi anta dari negeri mana kamu maka penuntut ilmu ini menjawab minal Yaman saya dari Yaman Maka Syekh Al-Albani bertanya, "Kaifa Syekh Muqbil? Bagaimana keadaan Syekh Muqbil?" Kata beliau, "Alhamdulillah yudarris, dzakara." Alhamdulillah beliau terus mengajar dan beliau menyebutkan tentang uh, aktivitas Syekh. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? "Ni'mat talibu kana wa ni'mat syekhu huwa." Ni'mat talibu kana wa ni'mat syekhu huwa. Syekh Mukbil sebaik-baik pelajar pada masa ketika beliau belajar di Jami' Islamiyah. Dan sebaik-baik syekh beliau sekarang ini ketika beliau mengajar di pondoknya, di ma'hadnya di Damas Sebaik-baik pelajar pada masa dia menuntut ilmu dan sebaik-baik syekh ketika dia mengajarkan ilmunya. Subhanallah. Lihat ikhwan, para ulama saling cinta mencintai di antara mereka saling memuji di antara mereka. Nah. Kata beliau, "Hadza unmudzaj wahid wa mithluhu katsir." Ini permisalan satu contoh dan yang semisal seperti ini banyak sekali. Taratin nasu fil afaq fi biladil hind wa sind wa ghairi wa al Pakistan syarq wa gharib. Ya. Manusia menyebar di berbagai belahan dunia. Di India, di Sindi, yang lainnya di Pakistan, Timur Barat. Nasharu hadhihi al mubarakah. Mereka menyebarkan dakwah yang penuh berkah ini. Kanu idza ijtama'u fi mawasimil haji wal umrah misalan min hadhihi al bilad wa tilka al bilad ka'annahum ala qalbi rajulin wahidin. Mereka dahulu ketika itu apabila mereka berkumpul di musim haji dan umrah dari berbagai negeri itu tatkala mereka berkumpul seakan-akan mereka berkumpul dengan satu hati tidak ada kedengkian di antara mereka tidak ada saling menjauhi di antara mereka yatabahathun wa yatadarasun wa yatanaqalun wa yatanaqashun wa yaqumuna ala qalbi rajulin wahid la ihan wala qalaqil wala fitan mereka saling membahas ilmu saling ajar mengajari saling menukil saling diskusi di antara mereka. Mereka bangkit dari majelis itu seakan-akan mereka satu hati. Tidak ada kedengkian, tidak ada keributan di antara mereka, tidak ada yang menimbulkan fitnah. Ya. Idza masuk ila syekh fil masyriq an syekhin fil maghrib, dzakara akhahu wa athna alaihi khairan wa arrafa ahla biladihi bihi. Ya. Ketika disebut seorang syekh ya, di daerah di wilayah timur tentang seorang syekh di wilayah barat maka dia menyebut saudaranya, memuji kebaikan terhadap saudaranya itu. Dan memperkenalkannya kepada penduduk negerinya. Demikianlah dakwah mereka. Barakallahu fikum. Ya. Menyebar sampai kata beliau, hatta inna ba'd ad-duwal iktasahat ad-da'wah salafiyah kull baitin fiha. Fil ghalib al-kathir qalla wa yanduru an tajida baitan la da'wata fihi lis-salafiyah wa mu'dhamu syababi tilkal bilad fi dhalika zaman kanu ala sunnah wa ala hadhihi ad-da'wati al-mubarakah bahkan di sebagian negeri ya menyebarnya dakwah salafiyah ini itu sampai masuk ke setiap rumah ya sehingga mayoritas rumah-rumah yang ada di wilayah tersebut mereka mengenal dakwah salafiyah sangat jarang engkau mendapati satu rumah dalam keadaan mereka tidak mengenal dakwah salafiyah mayoritas para pemuda yang ada di negeri tersebut pada zaman itu mereka berjalan di atas sunnah dan di atas dakwah yang penuh berkah ini sampai kemudian masuklah fitnah yang memporak-porandakan barisan ahlus sunnah yang menghancurkan ukhuwah di antara ahlus sunnah wallahul musta'an lalu kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah kejadian Bagaimana ukhuwah dan persaudaraan di antara para ulama itu, para masyayikh itu. Kata beliau, aku ingin menyebutkan kepada kalian satu majelis di antara sekian banyak majelis ketika berkumpulnya dua syekh dari syekh-syekh kami yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dan syekh kami Al-Allamah Ali bin Sinan rahimahullah. Mereka ini berkumpul di satu majelis. Di majelis umum. Dan ini kata beliau, beliau ingatkan, وَهَذَا مِنْ تَأْدِيبِ وَتَرْبِيَةِ الْمَشَايِخْ لِأَبْنَائِهِمُ الطُّلَّابِ Dan ini termasuk didikan. Pendidikan para masyayikh kepada murid-muridnya. Syekhuna rahimahullah, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, itu sangat perhatian dengan murid-muridnya. Demikian pula para masyayikh yang lain. Lalu ada satu waktu kesempatan ya. Ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu eh, pada saat cuaca tidak terlalu panas ya. Syekh Muhammad mengatakan "Lau natla' ma'a talaba wal ikhwah tulabul halaqah" yakni linuzah. Ya. Kalau misalnya pada saat ini kita pergi ya, bersama para pelajar ya, murid-murid beliau, para ikhwah yang biasa hadir di halakah beliau gimana kalau kita pergi ke satu tempat refreshing jadi para ulama juga mengenal refreshing juga ini nah kadang-kadang kalau seorang belajar kan ya, otak itu terasa penuh nih, sehingga perlu ada ada penyegar gitu. Nah, saya minni wa min ba'dil ikhwah. Maka beliau pun meminta aku dan sebagian ikhwah untuk Eh, mengatur ya waktu yang sesuai lalu kemudian mereka yakni kami bersama dengan Syekh keluar di satu tempat tertentu bukan untuk bermain-main bersenda gurau kata beliau ya tapi perjalanan mereka penuh dengan hiburan ilmiah ya jelas bersama masyayikh bersama ulama ya tentu dalam perjalanan penuh dengan eh, hal-hal uh, hal -hal yang bersifat ilmiah fihi mawaddah ka'abin ma'abnaihi ada rasa cinta seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya maka dalam satu kesempatan satu kesempatan pertemuan dengan syekh tersebut kami ingin pergi ke satu tempat lalu di sana kami sarapan bersama bersama dengan dua syekh kami Syekh Muhammad Aman dan Syekh Ali bin Sina bersama para pelajar yang lain Lalu kemudian uh, Syekh Muhammad Aman mengatakan, "Syuf tullabu Syekh Ali bin Sinan, kaman ya'tuna ma'ana." Lihat mana murid-muridnya Syekh Ali bin Sinan, ayo, mereka juga datang bersama kita, kumpul. Ya, murid-murid Syekh Ali bin Sinan, murid-murid Syekh Muhammad Aman. Lalu kemudian mereka pun membuat dua saf. Ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini. Walhasil mereka pun membentuk halakah bersama dengan dua syekh ahlus sunnah walhasil setelah e, sarapan pagi lalu kemudian ada majlis umum bersama dengan dua syekh maka terjadilah e, tanya jawab dengan penuh adab dan rasa hormat kepada syekh lalu kemudian ada seorang bertanya ada seorang bertanya ya, bertanya kepada Syekh Muhammad Aman. Kata Syekh Abdullah Bukhari, saya tahu pendapat Syekh Muhammad Aman, saya tahu pendapat Syekh Ali bin Sinan. Ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Aman tentang masalah al-udhur bil jahl. Ya, apakah seorang ketika melakukan perbuatan syirik langsung dihukumi dia kafir musyrik atau diberi uzur? Ya, sampai ditegakkan kepadanya hujjah, diterangkan kepadanya hujjah. Lalu kemudian uh, setelah itu dihukumi apakah dia kafir, musyrik, keluar dari Islam atau bagaimana. Walhasil banyak rincian cukup uh, dalam pembahasan ini. Nah, dua syekh ini berselisih dalam masalah perkara ini, al-udhur bil jahl. Apakah seorang yang melakukan perbuatan kekafiran diberi uzur dengan kejahilannya atau tidak? Cukup dalam pembahasan ini tentunya. Dan tentu masing-masing syekh punya argumen, punya alasan. Dua syekh ini tidak sependapat. Tapi kata beliau coba perhatikan ukhuwah mereka. Perhatikan ukhuwah mereka. Nah, ada seorang bertanya tentang masalah ini kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam keadaan Syekh Ali, Ali bin Sinan hadir di situ. Hadir di situ. Walhasil ditanyakan maka Syekh Muhammad Al-Jami menjelaskan apa pandangan beliau dalam permasalahan menyebutkan dalil-dalil, alasan-alasan dan seterusnya. Syekh uh, eh, Ali bin Sinan diam, tidak memberi komentar sama sekali. Padahal berselisih ini. Berselisih pendapat. Ini perhatikan adab Nah. Ta'rif hatta min qadim fi man yuthirul fitan mawjud. Ya. Sehingga kata beliau, kamu tahu dari dulu memang ada orang sengaja yang menyulut fitnah itu ada. Ya. Orang ini kemungkinan dia sebenarnya tahu apa pendapat Syekh Muhammad Aman, apa pula pendapat Syekh Ali bin Sinan. Dia menanyakan tentang permasalahan yang Syekh Muhammad Aman berselisih dengan Syekh Ali bin Sinan di majelis tersebut. Kedua Syekh ini hadir. Kata beliau, ya, jangan dikira pada masa itu tidak ada orang-orang yang sengaja menyulut fitnah. Ada orang-orang seperti ini. فأجاب الشيخ رحمه الله جوابا بما كنا نسمعه في المسجد النبوي وفي غير ذلك في الدروس maka Syekh menjawab ya, dengan jawaban yang biasa kami dengarkan di Masjid Nabawi atau di pelajaran-pelajaran beliau dan Syekh Ali bin Sinan diam ma yatakallam biharf tidak mengomentari tidak berbicara satu huruf pun karena yang ditanya siapa Syekh Muhammad Aman Al-Jami nah lalu kemudian eh, setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang lain disampaikan di majelis tersebut Syekh Ali bin Sinan menjawab, Syekh Muhammad aman diam, tidak berbicara. Begitulah yang terjadi di majelis tersebut. Setelah eh, tiba waktu yang telah ditetapkan, eh, Syekh Muhammad Ajami ingin jalan-jalan di kebun yang ada di sekitar tempat tersebut. Lalu berdirilah sebagian tulab ya, meminta izin kepada Syekh Ali untuk mengikuti Syekh Muhammad Al-Jami. Waktu itu ditawarkan, Syekh Ali juga ingin berjalan-jalan, kata beliau, enggak, saya tetap di sini, duduk di sini. Nah, ketika Syekh Muhammad Aman Al-Jami jalan-jalan bersama dengan sebagian muridnya, ada lagi orang yang bertanya. Entah apakah yang bertanya ini, dia penanya yang pertama, yang bertanya kepada Syekh Muhammad Aman. Maka orang ini bertanya kepada Syekh Ali bin Sinan dengan pertanyaan yang sama. Padahal dia hadir. Ya. Dia hadir ketika Syekh Muhammad Aman Al-Jami menjawab. Ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa menimbulkan fitnah. Sampai kata Syekh Abdul Bukhari, "Hadza ma huwa sa'i fitnah?" Ini bukan orang menyulut fitnah seperti ini. Ini bisa menyulut fitnah. Ya. Karena dia sudah mendengarkan jawabannya tadi dari Syekh Muhammad. Lalu dia bertanya lagi kepada Syekh Ali bin Sinan. Fa'ajaba bima ya'taqid. Maka Syekh Ali bin Sinan menjawab sesuai apa yang dia yakini. Berbeda dengan jawaban Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Faqala lahu ba'dul ikhwa ba'da dhalik. Lima fi dhalik. Lima fi dhalik. Qala soal Maka muwajjah ilaih. Maka ada sebagian ikhwan. Kenapa tadi kamu tidak berkomentar Syekh? Ketika Syekh Muhammad Aman berbicara. Kata Syekh Ali bin Sinan, kan bukan saya tadi yang ditanya. Lihat adab ikhwan. Ya. Bukan saya yang ditanya. Pertanyaan itu disampaikan pada Syekh Muhammad. Aman. Bukan kepada saya. Maka saya diam. Kata Syekh Abdullah, lihat ini adab. Maqata. Ya Syekh la lakin walakin mujadalat munakafat. Nah, beliau sama sekali tidak memutus pembicaraan Syekh Muhammad. Beliau tidak mengatakan, dia ya, syekh, bukankah begini, bukankah begitu. Akhirnya ramai di depan talabah, di depan murid-muridnya. Kan bukan adab. Kata beliau, perhatikan ini, adab. Adab. Pelajaran, amalian. Ya. Dari para ulama. Yajlisun, wa yatanaqashun, wa yatabahathun. Ya. Mereka duduk, mereka membahas, mereka berdiskusi ya Syekh Muhammad Aman rahimahullah Syekh Ali bin Sinan minal ulama alladzina yudrasu alaihim wa yujlasu alaihim perselisihan ini tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan Syekh Muhammad Aman ketika ditanya tentang bagaimana Ali bin Sinan Syekh Muhammad Aman mengatakan dia termasuk dari kalangan ulama ambil ilmu darinya duduk bermajelis dengannya Syekh Muhammad Al-Aman Muhammad Aman sama sekali tidak mengatakan terhadap Syekh Ali bin Sinan bahwa dia takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin misalnya. Sama sekali tidak. Dengan penuh adab. Demikian pula Syekh Ali Sinan, Ali bin Sinan rahimahullah. Beliau memandang ah, Syekh Muhammad Aman alimun min ulama sunnah. Termasuk ulama sunnah. Yujlasu ilai wa yudrasu alai wa yusi Yang seseorang boleh duduk bermajelis dengannya, ambil ilmu darinya, dan beliau mewasiatkan untuk duduk mengambil faidah darinya dan Syekh Ali bin Sinan tidak menganggap Muhammad Aman murjiah ya perhatikan ini ma'asyiral tidak saling menuduh mereka adalah para ulama ahlul ijtihad nah. terjadi khilaf di antara mereka tidak menyebabkan permusuhan di antara mereka hadhihi mawazinu ahlul ilm inilah cara timbangannya para ulama. Hadal farq baina ahli ilm wa baina ahli jahli ila ghairi dhalik min al-hawadith al-kathira wasyahira barakallahu fikum. Inilah yang membedakan antara para ulama dengan orang-orang yang bodoh dan yang lainnya dari sekian banyak kejadian yang masyhur. Nah, seperti apa yang kami dengarkan, apa yang kami saksikan kami dengarkan dengan telinga-telinga kami berbagai macam kejadian pada masa sekarang ini. Ini ma'asyiral ikhwah yang diingatkan oleh para ulama. Penting untuk difahami bahwa kadang-kadang perselisihan di antara mereka itu terjadi. Namun itu tidak boleh kemudian kita merendahkan satu pun dari ulama sunnah. Ketika terjadi perselisihan, lalu kemudian kita menyikapi ya sudah orang ini ya sudah menyimpang. Padahal dia dari ulama sunnah. Dia dari ulama sunnah. Yang dia diakui, yang direkomendasi oleh para ulama. Termasuk di antara ulama ujarah wa tadil Ini ma'asyarul ikhwar rahimahumullah. Wajib untuk kita fahami. Bahawa para ulama kita, mereka benar-benar dengan penuh kesungguhan untuk menyatukan barisan ahlu sunnah. Meninggalkan segala hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan. permusuhan di antara ahlus sunnah. Ya. Oleh karena itu, ketika salah seorang dari para ulama tersebut marah kepada sebagian, itu disebabkan karena adanya orang-orang yang ingin senantiasa mengambil kesempatan. Yastadun fil ma'il akhir. Ya, mengambil kesempatan untuk memecah belah barisan ahlus sunnah. Sehingga para ulama kadang-kadang mereka berbicara. Kadang-kadang nasihat mereka demikian keras. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kemudian ahlus sunnah memahami dan mengerti bahwa para ulama mereka telah bersungguh-sungguh dan berupaya semampu mereka untuk menyatukan barisan ahlus sunnah di berbagai negeri ini. Ini adalah merupakan upaya yang wajib untuk kita syukuri. Dengan para ulama kita bisa terbimbing dengan bimbingan para ulama kita senantiasa berjalan di atas dakwah salafiyah yang penuh berkah ini ya sehingga kita bisa menyampaikan ilmu lalu kemudian kita mengamalkan ilmu kita menjaga dan memelihara ukhuwah di antara ahlus sunnah wal jamaah saya kira ini ikhwan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh